بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عزني وعزكم الله dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa <clears throat> bermuajah berjumpa kembali untuk kita duduk dalam majelis ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kita duduk dalam majelis ilmu, <clears throat> memperbaiki amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kebutuhan ilmu lebih dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kebutuhan ilmu itu seperti tarikan nafas seseorang yang selalu dia butuh kepada nafas tersebut. Dalam artian bahwasannya kita hidup selalu melakukan segala macam aktivitas yang itu semua butuh padanya al-ilmu. Ketika kita makan, maka butuh padanya ilmu. Bagaimana kita makan? Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menggunakan tangan apa? Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu butuh dengan ilmu. Kita minum, kita tidur, seluruhnya butuh dengan al-ilmu. Terlebih lagi adalah masalah al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang itu merupakan tujuan kita hidupan dalam dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia ini Dunia yang fana ini adalah al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh dengan al-ilmu segala perkara-perkara yang mubah ketika kita niatkan untuk ibadah maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah al-fiqhiyah la sawaba illa bin niyah. La sawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan adanya niat. Iya. Tidak ada pahala kecuali adanya niat. Ini adalah kaidah cabang daripada kaidatul kubra ya al maqasidu al umuru bil maqasidiha. Satu perkara itu ya, tergantung daripada maksud yang akan dia tuju. Satu perkara itu akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju. Para ulama memisalkan tentang la sawaba illa bin niyah adalah ketika seorang meniatkan meninggalkan makan dan minum. Ya. Dalam tujuan apa? At-tadawi. Dalam tujuan dia ya dalam rangka pengobatan. Ya, pengobatan ya, diet misalnya atau menjaga Eh, gula darahnya. Ketika dia niatkan hal tersebut, dia menahan makan dan minumnya. Iya, dari semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan niatan seperti itu, at-tadawi, maka kaidah menyatakan la sawaba illa bin niyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ketika dia niatkan seperti itu, maka tidak ada pahala baginya tidak ada pahala baginya. Tetapi ketika seseorang dia meniatkan meninggalkan makan dan minumnya untuk berpuasa lillahi taala dia meninggalkan makan dan minumnya untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka baru dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat sisi persamaannya Ya, sisi persamaannya adalah sama-sama meninggalkan makan dan minum. Ya. Tetapi berbeda niatannya. Yang satu niatnya at-tadawi, pengobatan, menjaga kesehatan. Yang satu lagi memang dia ya ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga al-ibadah itu akan teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niatan lillahi taala. Ya, mudah-mudahan kita duduk dalam majelis ilmu ini ya, kita niatkan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita luruskan niat-niat kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala ya, kita hilangkan dan sisihkan niatan-niatan yang lain ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu merupakan a'zamul ibadah. Ibadah yang paling tertinggi itu adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah. Karena dalam menuntut ilmu agama Allah itu seseorang bisa memahami dan mengetahui Bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia menjaga hak-hak Allah, dia menjaga hak-hak Rasulnya alaihi salatu wassalam dan dia menjaga haknya kaum muslimin. Itu karena apa? Talabul ilm. Sehingga ibadah yang besar ini jangan kita nodai dengan niatan-niatan yang tidak baik. Ya. Nah, niatan untuk mendapatkan dunia, niatkan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, niatan untuk mendapatkan popularitas, kemasyuran, dan lain sebagainya. Ya. Atau dia niatkan ya untuk dia mendapatkan ilmu ini, dengan ilmu itu dia bisa menjualnya dan mendapatkan dengan dunia yang sedikit. Ikhwani fillah, azani wa azakumullah. Dan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu tawakal? Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah kata beliau at-tawakal itu adalah kuwatul iman wasabat kuatnya keimanan dan kekokohan itu namanya tawakal sehingga dia akan melahirkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala beriktimat menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya apapun urusan tersebut dia sandarkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang ringan maupun perkara yang sulit untuk dia pecahkan ya masalah-masalah biasa ataupun masalah-masalah yang tersangkut dengan masalah-masalah jiwa seseorang. ya Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan tumbuh padanya keimanan, kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriktimat, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal juga tidak meniadakan melakukan asbab sebab-sebab untuk mendapatkan Naam apa yang kita niatkan atau kita inginkan. sebab ya, sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan tersebut. Naam. Dan jangan kita sandarkan kepada kemampuan kita, kemahiran kita dalam segala hal, dalam pemecahan pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi ketika kita memiliki masalah kemudian tidak ada jalan keluar. Ya. Kita datang ke sini tidak bisa. Datang ke situ mentok. Hanya satu, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mencari rezeki. Ya. Jangan kita sandarkan kemampuan kita dalam menawarkan barang dagangan yang yang kita miliki. Ya, dengan yakin dia, wah, insya Allah saya akan berhasil dan lain sebagainya. Lupa dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lupa dia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan percaya diri, dengan kemampuannya. Ya. Nah, sesungguhnya tawakal merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Ya. Nah, dia pergi usaha pulang bawa uang sedikit. Ya. Karena dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dengan apa yang didapatkan dari sedikit tersebut. Ya. Allah berikan keberkahan dari apa yang didapatkan dari sedikit tersebut. Nah, ya. Khwanifillah azani wa azakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita ya, tentang seekor burung yang mereka keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang tanpa memiliki ya keahlian apapun. Tetapi Allah berikan padanya rezeki. Sebagaimana hadis dari sahabat Umar bin khattab radhiyallahu anhu Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan rawahu al-imam Tirmizi wa qala hadithun hasan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah dia serahkan seluruh urusannya kepada Allah maka la razaqakum sungguh Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Seekor burung. Kita bisa lihat. Ya. Kita perhatikan. Nah, dia keluar dari sarangnya di pagi hari. Tagdu khimasan dalam keadaan perutnya kosong. Iya. Nggak tahu burung ini mencari kemana rezeki tersebut. Yang penting dia keluar dari sarangnya, lalu dia terbang. Ya. Mau ke barat, mau ke timur, dia nggak tahu. Ya. Dia berusaha untuk mencari rezeki. Allah berikan padanya. Ya. Allah berikan padanya. Naam. Ya, burung ini, naam. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semua. Tetapi wataruhu bitona dia kembali ke sarangnya ketika sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Ya. Seekor burung ya. yang Allah tidak berikan padanya akal, mampu. Ya. Allah berikan padanya rezeki. Apalagi kita manusia. Nah, ya, maka hendaknya kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari maisha yang barokah walaupun sedikit. Ya. Karena barokah itu adalah ya, luzumul khair. Ya, terus menerusnya dalam keadaan kebaikan. Itu barokah. Ya. Walaupun sedikit tapi Allah berikan barokah dan kecukupan kepada keluarganya. 6. Khawani fillah azani wa azakumullah. Ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ya. Dalam segala urusan. Ya, dalam rumah tangga, dalam belajar, dalam mencari rezeki, dan lain sebagainya ya kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita naam mendahulukan kemampuan kita ya, kemahiran kita kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. makhluk yang lemah ya naam yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdirnya kepada kita. Nah, dan yang berikutnya adalah jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang ya, doa ini terluput dari kita ya. Karena doa itu adalah silahul mukmin pedangnya seorang mukmin. Iya. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah iya, kebaikan dunia dan akhirat, kesehatan. Ya. Dia minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam waktu-waktu yang mustajab Ya. Naam, dan terkadang doa ini terluput dari kita. Ya. Ikhwani fillah azani wa azukumullah. Karena kita adalah makhluk yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kalian berdoa kepada Allah, fastajabalakum maka Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun tidak terjadi di dunia, maka Allah akan berikan itu nanti di akhirat. Ya, Khonifillah azani wa azakumullah. Ini mungkin beberapa nasihat ya, yang sebenarnya nasihat ini untuk saya pribadi dan juga untuk mengingatkan kita semua yang pertama untuk selalu kita mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meniatkan perkara-perkara yang mubah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah untuk kita bertawakal kepada Allah dan yang ketiga adalah untuk selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa